وجوه أداء النسكين kita masih membahas tentang bab haji dan semoga kita semuanya ditakdirkan untuk melaksanakan haji. di dalam melaksanakan haji dan umroh itu ada berbagai macam cara. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bukan hanya melaksanakan ibadah haji, tapi haji sekaligus umrohnya. Cuma yang disebut di situ adalah melaksanakan ibadah haji. Tapi umrah juga wajib hukumnya. Hanya saja berbeda pendapat ulama apakah wajibnya sama seperti haji yaitu seumur hidup sekali. Apakah ada pula yang mengatakan lima tahun sekali dan sebagainya. Ala kulihal, kewajiban haji tidak terlepas daripada kewajiban umroh. Haji wajib, umroh juga wajib. Boleh didahulukan haji baru umroh. Boleh pula didahulukan umrohnya baru haji. Walaupun pada tahun yang tidak sama. Sebagaimana saudara-saudara kita yang berangkat melaksanakan umroh pada bulan maulid kemarin. Berarti kewajiban umrohnya sudah gugur. Karena kewajiban melaksanakan umroh yang wajib itu dalam madhab syafi'i hanya sekali seumur hidup. tapi hajinya belum gugur karena belum melaksanakan hajatul Islam. Jadi tetap mereka berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Maka jamaah haji dari seluruh penjuru dunia ketika melaksanakan ibadah haji itu mereka ada beberapa cara tatkala melaksanakan haji dan umrohnya. Ada yang umrah dulu baru haji. Dan itu yang kebanyakan terjadi. Dan namanya haji tamattu itu namanya. Ada pula yang bersamaan. Itu haji dan umrahnya di, dengan niat satu. Niat haji sekaligus umrah. Itu namanya haji kiron. Yang dua ini hukumnya wajib membayar dam, itu menyembelih kambing. Kalau dia tidak mampu, berpuasa 10 hari tiga kali dalam haji dan tujuh hari ketika pulang ke tanah air. Dan yang ketiga caranya adalah ifrat. Dan itu yang afdal dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana hal itu dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad saw itu haji dulu, setelah rampung pekerjaan haji, baru kemudian kita umroh. Nah itu, itu front namanya. Gal katanya di sini, Waktu ihrami bil haji, min syawal ila tulu'i fajri yaumin nahar. Waktu melaksanakan ihram atau niat haji itu dimulai atau masuk waktunya dari bulan Syawal. Makanya bulan Syawal, Dhul Hijjah itu dikatakan sebagai Ashurul Hajj. Bulan-bulan haji. Artinya kalau kita melaksanakan niat pada bulan itu, maka kita harus merampungkannya untuk melaksanakan ibadah haji karena sudah masuk waktu niatnya. Jadi waktu niat ihram dengan haji itu dari mulai bulan Syawal, masuk bulan Syawal sampai terbitnya fajar pada hari ke-10 yaitu Yaumun Nahar, hari lebaran Dzulhijjah. Wa yasihul ihramu bil umrati fi jami'is sanah. Tapi kalau umrah beda, kalau sekarang kan bukan bulan-bulan haji. Kita niat haji sekarang. Nggak sah. Karena belum waktunya. Tapi kalau umroh, boleh. Karena apa? Karena umroh itu tidak ada waktu-waktu tertentu. Jadi boleh, sepanjang tahun boleh. Wa yu'addayani ala waj ala salasati aujuhin dan antara haji dan umroh yang memang kedua-duanya itu wajib dilaksanakan, dalam pelaksanaannya itu ada tiga macam. Afdalha yang paling afdal, yang paling utama dalam mazhab syafi'i, bahwa an yuqaddimal hajja wahdahu, mendahulukan pekerjaan haji dulu sendiri. Tidak dicampur dengan haji, dengan umroh. Seperti haji kiron, enggak melaksanakan haji dengan niat haji saja tanpa ada niat umroh. Faidah faragha minhu kalau dia sudah selesai dari pekerjaan hajinya, kharaja ilal hilli fa ahrama bil umrah. Dia keluar lagi ke tanah halal, bukan tanah haram karena itulah mikot umrohnya orang yang tinggal di Mekah. Harus keluar lagi ke batas halal. Fa ahrama bil umrah kemudian dia niat umrah. Itu paling afdalnya. Dan tidak dikenai dam sama sekali. Cara yang semacam ini. Tapi kebanyakan jamaah haji Indonesia maupun jamaah haji yang lainnya itu kan satu bulan sebelumnya sudah masuk. Karena dua minggu sebelumnya sudah masuk, seminggu sebelumnya sudah masuk. Biasanya kan masuk ke Madinah dulu. Setelah masuk ke kota Madinah, baru kemudian setelah melaksanakan arba'in biasanya 8 hari, baru ke Mekah. Nah, masalahnya kalau dia itu niat nusuk haji atau umroh, nggak boleh lewat migot tanpa niat. Nggak boleh lewat migot kecuali harus ada niat haji atau umroh. Dan sebetulnya kalau jamaah haji Indonesia itu dari mulai tanah air dia itu sudah niat haji boleh, karena sudah masuk bulan Zulqadah. Berarti bulan-bulan haji. itu Cuma masalahnya, kenapa kok nggak niat dari sini gitu Masalahnya kalau dia sudah niat, berarti dia itu wajib menjauhi segala hal yang terlarang. Nggak boleh pakai sabun. Kalau rontok rambutnya harus kena dam. Nah, gitu. Sehingga mereka mau repot. Nggak mau rugi. Bayar dia terus. Bayar dam terus. Gitu, itu maksudnya. Nah, oleh karenanya, karena mereka sudah berada di Madinah, mereka akan pergi ke Makkah, nggak boleh tanpa niat ihram. Nah, satu-satunya cara akhirnya niat ihram umroh. Nah, kalau niat ihram haji masih lama seminggu lagi, masih lama sepuluh hari lagi, masih lama bahkan ada yang sebulan lagi. Nah, berarti kan sebulan dalam keadaan ihram haji. Nah, gitu. Merepotkan dia, menyulitkan dia. Oleh karenanya Akhirnya mereka itu masuk ke kota Mekah dengan tamattu. Nah, ini cara tamattu. Apa itu tamattu? Taniha at-tamattu. Wa wan yurima bil umrati minal miqat, yaitu niat ihram untuk melaksanakan umrah dari mikotnya. Lalu melaksanakan umrahnya. Wabadal farah, setelah dia selesai dari umrah tersebut, Yatamatta'u bil mahdurati ila waqtil haj. Dinamakan tamattu karena apa? Dia dapat bersenang-senang. Dengan dia boleh melaksanakan segala hal yang terlarang. Sampai dia itu niat ihram lagi dengan haji. Makanya dibilang tamattu. Nah, karena ada kesenangan buat orang yang melaksanakan tamattu itu, makanya wajib membayar dam. Membayar denda gitu loh. Dendanya apa? Harus menyembelih kambing. Kalau nggak menyembelih kambing, karena dia nggak mampu, nggak punya uang untuk membeli kambing, dia harus puasa 10 hari. Tiga hari ketika dia ihram dengan haji, tujuh harinya nanti dia laksanakan di tanah air. Nah, itu. Kemudian hajjan min Makkah, kemudian dia tinggal melaksanakan niat hajinya itu dari Mekah. Itu namanya haji tamato dan itu kebanyakan para jamaah haji seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Karena mereka tidak mau repot, harus pakai ihram terus. Kalau laki-laki, perempuan nggak boleh kena sabun, nggak boleh e, sampuan, nggak boleh rontok rambutnya sebulan, tahan. Nah, itu loh, makanya sangat-sangat menyulitkan. Oleh karena itu mereka itu memilih cara tamattu. itu, jadi apakah bisa kita melaksanakan cara yang pertama tadi? Bisa bagi jamaah haji kalau terakhir. Biasanya kalau ter terakhir itu kan seminggu sebelum haji atau lima hari sebelum haji. Ya sudah. Jadi mulai di pesawat ya lam-lam itu dia sudah niat. Sehingga dia lima hari sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Tapi kan cuma lima hari nggak terlalu repot daripada sebulan. Nah, jadi kloter-kloter yang terakhir itu bisa mereka menggunakan cara yang paling utama dan itu caranya Nabi kita Muhammad SAW yaitu melaksanakan haji sampai rampung, setelah selesai baru bikin umroh. Lalu itu acara yang ketiga akhiran Wahuwa an yajma'a yaitu mengumpulkan antara haji dan umrah dengan cara fayuhrima bil haji wal umrati timaan. Ketika dia niat tatkala berada di mikot, mikot itu adalah suatu tempat di mana dari tempat itu kita berniat, itu mikot. Dan setiap negara masing-masing berbeda-beda mikotnya. Ada mikot Jalamlam, ada mikot Bi'ir Ali, ada mikot Kornul Manazil, dan lain sebagainya. Tapi kalau mikotnya orang Indonesia, Jalamlam. Tapi karena kebanyakan mereka itu masuk ke kota Madinah, dahulu untuk berjaruh pada Nabi Muhammad SAW, maka otomatis mikot mereka itu adalah Bir Ali. Dan Bir Ali itu adalah mikotnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah haji yaitu hajatul wada wa yafi amalul haji dan cukup dia hanya melaksanakan rukun-rukun hajinya sedangkan umrohnya masuk ke dalamnya paham tapi wa alal mutamatti wal ghorin damun akan nah, tetapi yang mau melaksanakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan juga haji kiron itu wajib membayar dam. Apa itu damnya? Dam tertib dan takdir. Yaitu dendanya fayat bahu syatan tujzi'u fil uthiyah. Maka dia wajib menyembelih seekor kambing yang memenuhi syarat untuk dikorbankan. Fainam yakdir kalau dia tidak mampu karena tidak ada kambing misalnya atau tidak punya uang untuk membeli kambing, maka sebagai gantinya dia wajib berpuasa tiga hari ketika dia sudah niat haji dan tujuh hari ketika dia sudah pulang ke tanah airnya. Ah, tamat itu, mutamatte itu hukumnya wajib kena idam asalkan memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Dia bukan termasuk ahli hadiril masjidil haram. Kalau dia itu termasuk ahli haram, yang dimasukkan dengan ahli masjidil haram itu maksudnya dari haram Makkah ke rumahnya itu kurang dari jarak 84 kilo. Itu termasuk ahli haram semuanya. Kalau mereka yang melaksanakan tamat tuh tetap tidak wajib dam. Kalau mereka. Tapi kalau afaki, orang yang datang dari luar daerah itu, lalu maka seperti Indonesia dan jamaah haji negara lainnya, maka hukumnya wajib dia melaksanakan dam itu. saat yang kedua, dia tidak kembali ke mikot. Kalau dia kembali ke, ke mikotnya, misalnya apa? Waktu dia itu niat umroh tamatuknya itu dari Bir Ali ketika dia mau haji, kalau supaya tidak kena dam, maka dia harus kembali lagi ke Bir Ali. Niat hajinya itu dari Bir Ali. Kalau dia itu kembali lagi ke Bir Ali dan niat haji dari sana, nggak kena dam. Nah, cuma masalahnya, nggak mungkin itu untuk jamaah haji. Karena jamaah haji itu nggak boleh keluar dari daerah yang sudah ditentukan. Mereka paspornya itu ditahan. Ya, mereka cuma punya gelang saja. Nah, oleh karena itu tidak mungkin dilakukan yang semacam ini. Jadi lebih baik kita langsung nyembelih kambing. Gitu. Jadi harga kambingnya mungkin 500 real. Jadi satu juta setengahan. Gitu. Jadi sama seperti harga kambing di sini ya. Kemudian amalul haj, pekerjaan-pekerjaan haji atau rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Semua manasik haji itu apa saja sih? Amal haji salah satun, pekerjaan-pekerjaan dalam ibadah haji itu ada tiga macam. Semua pekerjaan haji dari mulai niat sampai yang ini, yang itu, semuanya itu ternyata terdiri daripada tiga macam pekerjaan. Apa itu? Arkan. Ada di antara pekerjaan-pekerjaan haji yang berupa rukun. wajibat Ada pula yang berupa wajib. Wasunan. Dan ada pula yang berupa sunnah. Nah, kalau rukun harus dilaksanakan, tidak mungkin ditinggalkan. Dan tidak tergantikan dengan apapun. Artinya apa? Kalau rukunnya itu kurang, tidak terlaksana, satu saja, maka hukumnya tidak sah hajinya. Nah, tapi kalau wajibat, kewajiban-kewajiban haji tidak dilaksanakan, maka sah hajinya. Tapi dia wajib membayar dam. Tapi kalau sunan yang ketiga itu, dia kerjakan, dia tinggalkan, maka tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh kepada kewajiban dam sama sekali kalau sunan. Akan disebutkan semuanya. Farkanu khamsatun. Rukunnya haji itu ada lima. Yang pertama ihram. Ihram itu bukan pakai pakaian ihram, tidak. Ihram itu maksudnya niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu nama ihram. Kenapa dikatakan ihram? Sama seperti takbiratul ihram dengan kita bertakbir tatkala salat berarti semua yang diharamkan bagi mereka yang berpuasa fem semua yang diperbolehkan sebelum takbir menjadi haram begitu pula kalau sudah niat ihram dengan haji atau umrah semua yang diperbolehkan sebelumnya maka dilarang untuk mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Walaupun bukan semuanya, tapi ada hal-hal yang terlarang. Gitu. Nanti akan disebutkan apa saja larangan-larangan itu. Nah, kita belajar walaupun ya eh, kita belum mau melaksanakan ibadah haji, tapi kita harus terfaham karena ini termasuk ilmu yang wajib kita ketahui. Nah, tapi ibadah haji itu memang berkait dengan ilmu yang harus beriringan dengan praktek. Tanpa beriringan dengan praktek, maka tidak mungkin kita itu bisa memahaminya secara tepat. Walaupun hafal semua rukunnya. Walaupun hafal semua teorinya. Walaupun dia itu di luar kepala mengenai pekerjaan-pekerjaan hajinya. Tapi begitu dia mempraktekannya belum tentu bisa. Makanya harus praktekkan. Oleh karenanya ketika melaksanakan ibadah haji yang penting itu adalah mencari teman yang baik, teman yang mengerti. Ustaz, seorang alim. Nah, sehingga kalau terjadi sesuatu dia tanya. Karena pekerjaan haji itu kan pekerjaan ibadah yang mahal, ibadah yang terkandung di dalamnya harta maupun tenaga, bukan hanya ibadah badania saja, tapi ibadah maliyah. Mengeluarkan uang yang banyak sekarang berapa harganya 35 juta kalau yang reguler yang biasa itu. Apalagi yang eh, plus sudah 100 juta lebih satu orang. Ah, sehingga kalau tidak benar-benar dipersiapkan sebelumnya, maka dia akan rugi. Bahkan terkadang banyak orang yang karena tidak dilandasi dengan ilmu hajinya, pulang ke negaranya dalam keadaan belum tahallul. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia tidak boleh berhubungan badan dengan dengan pasangannya, dia nggak boleh pakai sabun, nah, karena belum selesai. Cuma karena tidak mengertinya. Bagaimana dulu, saya pernah uh, eh, umroh bersama murid, kira-kira 4 tahun yang lalu, nah, salah satu murid Ustadz yang ikut itu, ketika tawaf yang kelima pingsan. Ketika tawaf yang kelima, pingsan. Sudah, akhirnya berhenti dia dari tawafnya itu. Keesokan harinya kita mau pulang sudah. Waktu mau pulang, diceritakan sama salah satu jamaah. Bahwasanya kemarin dia pingsan di tawaf putaran yang kelima. Berarti belum putaran dua putaran lagi, ditambah lagi sa'inya belum. Nah, gitu. Dan belum tahallul. Nah, coba dia pulang dalam keadaan semacam itu. Berarti kan dia belum. Akhirnya untung pada waktu itu masih ada waktu. Sehingga cepat-cepat kita perintahkan untuk meneruskan dan merampungkan tawaf serta sa'inya lalu tahallul dari umrohnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena terkadang tidak dilandasi dengan ilmu. Tapi kalau kita itu berkumpul dengan orang yang punya ilmu, kita bisa bertanya dan bisa menegur kita kalau kita ada salah. Yang kedua, wal wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf itu maksudnya tinggal berada di tanah Arafah. Mau apa saja, mau tidur, mau apa saja, serah kamu. Cuma kalau tidur ya rugi banget gitu. Saya mau Arafah, mau tidur. Tidur itu nanti ketika kita sudah berada di tanah air. Tidur itu nanti, bukan di musola gitu. Nah, jadi nanti siang tidur. Kalau di musola bukan tempatnya tidur. Tapi yang tidur itu sudah terkecoh dan tertipu dengan setan. Sian dulu. Terus. Tawaf ifado. Yang ketiga melaksanakan tawaf ifado. Namanya tawaf rukun atau tawaf ifado. Setelah tawaf ifado, sa'i. Itu melakukan sa'i. Sa'i itu berjalan dari sofa sampai marwah. Sebanyak tujuh kali putar Nah, tujuh kali bepergian dari sofa ke marwah, marwah sofa, sofa marwah. Jadi mulai dari sofa berakhir di marwah. Walhalat awit tasir. Nah, kemudian yang terakhir rukun hajinya itu adalah menggundul atau memotong. Jadi kalau laki-laki disunahkan gundul. Kenapa? Nabi SAW mendoakan mereka yang gundul itu dia kali. Allah merham al-mahallakin. Allah marhamil mahallakin. Allahumma hamil muhalakin wal mugasirin. gitu. Jadi yang memotong pendek rambutnya itu dapat doanya Nabi satu, tapi yang menggondol itu dapat tiga. Nah, jadi jangan sampai pertimbangannya, wah nanti saya kok pulang ke rumah nanti dalam keadaan gondol, tergimana ke kantor dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi jangan peduli semacam itu, karena pedulikan doanya Nabi, rahmat yang doakan oleh Nabi dan rahmat yang doakan Nabi Wasallam itu Pasti, karena badannya Nabi tidak mungkin terelakkan dan tidak mungkin terabaikan, pasti terijabahkan. Wa man taraka syai'an min halamiyati hajjuh. Barang siapa meninggalkan salah satu daripada rukun haji yang lima itu, enggak sah hajinya. Rukun itu harus dilaksanakan, mau tidak mau. Kalau tidak dilaksanakan salah satu daripada lima itu, hukumnya wajib dia kembali dan melaksanakannya. Wa la min ihrami hatta yatabi dan dia tidak melaksanakan tahallul dari ihramnya kecuali sampai dia melaksanakan rukun-rukunnya yang lima itu. Nah, itulah perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah. Jadi sekedar kita tahu saja. Nanti tatkala kita itu akan melaksanakan ibadah haji insya Allah, maka hukumnya wajib kalian mempelajarinya kembali dan mengikuti manasik-manasik yang dipaparkan oleh eh, lembaga-lembaga penyedia ibadah haji itu. Nah, supaya apa? Dilandasi dengan ilmu karena ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat mengkhawatirkan. Menguntungkan memang dari segi kalau kita pulang dari ibadah haji dalam keadaan seperti kita baru dilahirkan kembali dari rahim ibu kita. Tidak ada dosa sama sekali. Nah, tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu, ataupun salah-salah nantinya melakukan hal-hal yang terlarang bisa jadi kita itu menjadi beban karenanya bumerang jadinya gitu loh. Sehingga harusnya dia tidak boleh melakukan ini itu dan sebagainya. Ah, tapi dia melakukannya karena nggak tahu ilmunya. Nah, jadi kita minta kepada Allah Taala semoga kita semua termasuk yang melaksanakan segala macam ibadah dengan dasar ilmu. Sebagaimana hal itu sudah diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi setiap orang itu ketika melaksanakan syariat harus tahu dengan ilmunya. Semoga kita tidak merampungkan uh, diam kita di pesantren ini kecuali setelah rampung benar ilmu-ilmu yang wajib sehingga nanti tidak ada beban di kemudian hari dan tidak ada tuntutan daripada Allah Ta'ala karena kita diwajibkan untuk mengetahui segala ilmu yang berkaitan dengan syariat ini. على هذه النية ولكل نية صالحة ولمن وسر صالح الفاتحة